Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya ada yang ingin saya tanyakan mengenai perihal makom tajrid. Apa benar makom apa? Makom tajrid, Buya. Tajrid. Ya. Apa benar makom tajrid tidak menikah? Bukankah orang yang menyengaja tidak menikah berdosa hukumnya karena meninggalkan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Begitu ya? pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu sudah kita bahas di awal hikam. Ada orang diletakkan lewat di makam sebab, ada diletakkan di makam tajrid. Makam tajrid itu adalah di saat Allah menjadikan Anda hidup tanpa beban kewajiban. Hidupmu tanpa seorang istri, tanpa seorang anak. Enggak pakai, enggak punya tanggung jawab sama sekali. Maka di saat seperti ini, anda telah ditempatkan oleh Allah di tempat tajrid. Maka kemuliaan yang engkau dapat adalah dengan memahami tempatmu tajrid. Selagi kamu tidak punya tanggung jawab untuk makan ala gadarnya cukup untuk dirimu sendiri. Maka kalau kamu sok berulah ingin membiayai orang banyak, maka kamu keluar dari makom untuk makom tajrid. Jadi orang itu tahu makomnya masing-masing seharusnya. Tapi kalau ada orang punya istri, punya anak, anaknya empat, lima, istri, punya ini. Tatanya apa? Saya ingin masuk makom tajrid. Kenapa? Saya tidak mau bekerja dan sebagainya. Haram inti. Nah, inti berani menikah berarti bertanggung jawab untuk memberi nafkah. Enak aja mau zikir no, tiap malam etikaf di masjid. Dakwah keliling anaknya ditinggalkan atau apa zikir-zikir toh majelis-majelis selawat dan sebagainya. Anaknya kan makan. Kenapa? Saya masuk makam tajrid. Saya hanya dengan Allah saja. Anakmu bagaimana? Ah, enggak. Haram. Bekerja bagimu adalah makom tinggi. Sebab. Ada pun masalah orang menikah ini, tidak ada hubungannya dengan makom ini. Nikah ini adalah kamu butuh atau tidak. Sebab yang namanya hukum nikah ini ada yang sampai derajat wajib. Ada yang sunnah. Ada yang haram. Nah, nikah itu aja. Nikah. Nikah itu hukumnya Imam Nawawi menyebutkan hukum-hukum nikah itu adalah sama dengan hukum-hukum sesuatu yang lainnya. Bagaimana derajat haram, derajat wajib menikah jika syahwatmu ber, suka bergolak? Sementara kamu mampu untuk bisa menikah, bisa biayai maharnya. Dan ada gambaran untuk menjalani hidup, memberikan nafkah. Bergolak syahwat dan engkau terancam dalam zina, maka wajib bagimu nikah. Ada yang sunnah, Ya saya mampu sih mampu. Mampu saya nikah, rizki ada. Dan saya juga pengen, coba anda sekedar-sekedar saja. Kalau suka. saya hadir majelis sudah lupa. Paling sesaat pengen nikah, hilang lagi pengen nikah. Ya, ringan. Nah, itu bisa anda mengkhususkan untuk ibadah lebih bagus. Biarpun barangkali syahwat kadang-kadang bergolak. Tapi tidak sampai derajat mau lakukan keharuman. Tapi kalau seandainya menikah, lebih tentrem hatimu. Maka ini sunnah menikah. Jadi ada macam-macam. Ada orang yang nggak butuh menikah. Subhanallah, Allah berikan dalam dirinya tidak ada keinginan untuk menikah. Jadi berlaku pada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hamba yang mulia. Jadi tidak usah tanya sebabnya apa. Naudzubillah kadang prasangka buruk dengan orang-orang besar. Sesaat mengatakan karena dia impoten, karena dia kelainan. Oh, ini kenapa kamu prasangka buruk lagi saat itu? Kalau ada seorang hamba yang ternyata Allah pilih menjadi hamba yang tidak berkeinginan untuk menikah, itu bukan karena kelainan. Gitu. Karena dia fokus dengan sesuatu yang lebih agung lagi. Bahkan bukan Allah. Kadang. Ada yang lebih agung Allah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala tidak pernah menikah. Imam Ghazali tidak pernah menikah. Jangan terasa buruk dengan Imam Ghazali. Tidak menikah. apa? Beliau tenggelam dalam kerinduannya kepada Allah. Kadang-kadang orang mengatakan nggak mungkin orang normal kalau memang nggak mau nikah berarti nggak normal. Eh jangan ngomong begitu. Kita menemukan seorang ibu ibu solehah dinikahkan oleh orang tuanya umur 17 tahun baru umur baru hamil dua bulan meninggal suaminya begitu cinta begitu besarnya cintanya pada suami dan akhirnya melahirkan seorang anak dia dilamar orang berkali-kali tidak mau karena apa tidak bisa dan dia sudah semakin hari semakin dingin karena sudah fokus kepada anaknya sampai tidak berpikir untuk menikah mungkin Kenapa teralihkan pemikirannya? Ada orang-orang yang dibuat oleh Allah semacam itu ya, dia baginya tidak menikah, lebih bagus biar lebih fokus untuk ibadah kepada Allah. Tapi jika ada hamba yang oleh Allah diberi syahwat, syahwat bukan aib. Mungkin ada seorang bergolak syahwatnya, syahwat yang sangat kuat. Setiap saat bergolak syahwat bukan aib, bukan celah dan itu bukan bukan bukan bukan sebuah siksaan dari Allah akan tapi ketahuilah. Syahwat adalah fitrah. Hanya bagaimana engkau menyalurkan syahwat dan sungguh maha kasih Allah. Tidak ada syahwat yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba kecuali Allah pun juga memberikan sarana penyaluran yang bersih mulia demi kemuliaan. Makanya syahwat itu dialirkan diarah eh, dialirkan dengan pernikahan yang mulia. Pernikahan yang mulia membuahkan kemuliaan kekeluargaan dari keluarga ini keluar keluarga ini. Kemudian setelah itu apa? Punya keturunan yang soleh soleha. Jadi syahwat, nah ini karena ada orang tidak diberi syahwat lain, nggak ada masalah dia tidak menikah. Tapi kalau Katanya saya nggak butuh menikah, saya tidak butuh akan tapi setiap hari sama laki-laki atau seorang laki-laki sama perempuan, pacaran, WA. Ah, ini bohong dia. Kayak ngaku kayak Imam Ghazali saja. Sebagai perempuan jelalatan, haram dia. Maka hendaknya menikah dia. Jadi tidak ada hubungannya yang ditanyakan dengan makom tajrid. Makom tajrid itu adalah jika anda ternyata dalam keadaan yang tidak punya tanggung jawab, maka anda makom tajrid tidak punya anda ya, tidak punya anak yang harus anda beri nafkah, tidak punya istri yang harus anda beri nafkah, tidak punya kewajiban apapun, anda di makom tajrid. Dan anda bisa mencukupi hidup dengan perkebunan yang ada di kiri dan kanan anda. Sudahlah, urusanmu dengan Allah sampai mati, selesai. Itu makom tajrid. Kalau dia mengambil makom sebab, maka ini adalah termasuk bentuk kelalaian. Ada ru'unat, ada. Dikatakan oleh Imam Ibn Adrasakan tadi, ada kekotoran hatimu. Ditempatkan Allah di makom tajrid, kenapa kau masuk makom sebab? Ada sebagian dimasukkan di makom sebab, padahal dengan sebab ini orang bisa mulia ada seorang diberi oleh Allah karunia di makom sebab. Bagaimana dia punya anak? Anaknya lima. Ternyata setelah itu apa? Banyak orang titip. Orang yatim. Sampai punya dua ribu anak yatim. Ya Allah ada titip, titip, titip, titip. Dia itu kalau bekerja jadi duit. Dititipi. Berarti Allah menjadikan dia adalah di makom sebab. Setiap hari membiayai orang yatim 2000. Lah, berarti makom sebab baginya adalah kemuliaan. Bisa menjadi waliullah di makom sebab. Jadi tidak jaminan orang yang di makom tajrid adalah lebih tinggi dari makom sebab. Tidak. Akan tapi bagaimana engkau dilepaskan diletakkan oleh Allah. Hari ini mungkin ada satu orang yang ditempatkan oleh Allah di makom, makom sebab. Menjadi orang kaya raya, hebat, banyak duitnya, rizkinya. Tapi ternyata duitnya hanya untuk perjuangan. Memang untuk dirinya ada, untuk keluarnya ada. Ada apa? Untuk pembangunan pondok pesantren, untuk dakwah dan seterusnya. Ini hamba yang dipilih oleh Allah. Makomnya makom sebab. Kalau kita lihat setiap hari bekerja. Tapi pun dia sambil berzikir. Tapi hasil kerjaannya untuk siapa? Untuk pembangunan untuk pondok, untuk perjuangan. Ini diletakkan oleh Allah di makom sebab, tapi ternyata ini adalah orang mulia. Dan saya tidak Abdurrahman bin Auf di makom sebab, kaya raya mulia. Dan semoga yang kaya di sini adalah juga di makom sebab yang sempurna. Yang diberi jabatan di makom sebab yang istimewa. Baik, insya Allah di pondok ini, insya Allah akan kita tingkatkan pelayanan kepada anak-anak, para hadirin hadirat. Kami sampaikan para pendengar dimanapun Anda berada, kamar mandi di pondok ini sudah banyak. Akan tapi ternyata masih kurang banyak. Jadi insya Allah kita program dalam dua bulan ini. Mohon disampaikan kepada yang lainnya. Dalam bulan dua bulan ini kami akan membuat 100 kamar mandi. Kloset, toilet sama sekaligus klosetnya. 100 kamar mandi sudah disiapkan. Dan kalau satu kamar mandi itu kurang lebihnya nilainya 2.500 sampai 3 juta. Dan ini harus kami targetkan pokoknya Ramadan harus beres. Saya kami bilang kepada insinyurna dan para tukangnya, "Buya duitnya dari mana?" Sudahlah, ini nggak minta saja nanti tidak didoain sama ibu-ibu soleha sama bapak soleh nanti. Pokoknya saya dalam sebelum Ramadan ini 100 kamar mandi. Karena kami tidak ingin ada anak ngantri sakit perut. Dan jangan sampai ada orang mandi berdua haram. Disepakati para ulama. Gak ada di sini alhamdulillah mandi berdua. Kamar mandi sudah banyak ini kamar mandi sudah ada berapa puluh? 100 lebih. itu Cuman masih kurang. Dan sudah ditempatkan oleh insinyurnya yang ah, pejuang-pejuang maka mohon kita ingin program membuat kamar mandi 100 kamar mandi. Mohon didoakan semoga Allah mengirim ahli surga. Apakah ada yang pengen saya pengen 30 saja ngasih 30 juta mungkin. Ayo saya pengen satu ngasih 3 juta. Antara 2 juta sampai 2 juta sampai 3 juta satu kamar mandi itu. Gini, anggap saja 3 juta. Baik. Aduh saya pengen cukupi deh 300 juta bang. Karena kamar mandi kan untuk mandi, untuk wudhu, Wah, ini bahasa banyak. Gede yang mana pahalanya dengan masjid? Eh, yang menjadikan gede adalah buahnya nanti. Sebab yang mandi di kamar mandi mau sholat di masjid. Sama. <laughs> Yang mandi di kamar mandi menghafal Al-Quran sama. Ada sebagian orang itu karena hanya menghafal hadis masjid dan Ada orang itu kalau dimintai sedekah nggak mau kecuali hanya untuk bangun masjid. Dok kemana-mana masjid, masjid, masjid. Masjid sudah banyak Pak Haji. Tapi saya pengennya masjid. Karena saya pengen bangun rumah di masjid. Bangun pondok juga bangun rumah. Eh, eh, saya pengen bangun rumah di surga. Katanya dia. Karena kalau membananillahi masjid dan banallahu lahu baitan fil jannati, hafal satu hadis. Siapa yang bangun masjid berarti bangun rumah di surga. Saya ingin bangun rumah di surga. Ya Pak Haji, bangun pondok juga bangun rumah di surga. Sebab nggak ada yang ngisi masjid kecuali orangnya harus kenal ngaji dulu. Bahkan orang yang sholat di masjid harus melalui ilmunya orang orang santri. Masya Allah program 100 100 kamar mandi. Kemudian sudah sering program 100 kamar mandi, kami sampaikan juga, minta doakan mohon. Kami pertama kali minta doa ibu, kami yakin di antara para bapak ini ada orang-orang tulus dekat kepada Allah. Ini segera mau ditingkat ke atas ini. Tingkat ke satu sudah sih, tingkat kedua, tingkat ketiga, sampai keempat, yang tidak salah. Ini kita satu-satu, memang caranya enteng, biar pakai uang receh dulu ya. Jadi ini dalam waktu dekat sebulan ini kalau bisa, atau dua bulan kita ngedak lagi. Dan ngedak itu tidak banyak, Bu. Sudah, kalau urusan dengan Allah jangan terlalu nganggap berat, sudah. Kita perlu dana kurang lebihnya setengah miliar, 400 juta sampai 500 untuk ngedak. Jadi kan kemarin ngedak yang 500 sudah beres. Sekarang mau ngedak lagi 500 lagi, berikut lagi 500 lagi. Siap, Bu, doain, Bu. Buya tidak, Buya tidak ngomong siap kasih duit, tidak. Siap mendoain yang serius. Caranya berdoa sederhana, ya Allah, kirimkan ahli surga, ahli surga yang bisa membantu. Nah, ini. Gitu aja. Ahli surga sudahlah, ahli surga, ahli ikhlas. Kirimkan ahli surga yang bakal bahagia di dunia dan di akhirat yang bisa menyelesaikan program ini. Itu doa doanya Bu ya. Ditambah satu lagi. Ya Allah jadikan saya bersama mereka. Kalau ibu udah punya duit besok punya duit akhirnya. Amin. Yang punya duit yang mula-mula kikir belit jadi mudah dermawan. Ini adalah program besar kami suarakan hari ini. Dan juga jangan lupa, program mengikat hati masih tetap berjalan. Program mengikat hati. Kami ingin bahasanya jamaah di sini tidak hanya sekedar datang ke sini. Dan memang kita da tidak datang ke rumah Anda minta duit untuk bangunan pondok, tidak. Akan tapi kami ingin bahasanya semuanya merasa bersambung. Sambung hati. Yaitu masalah rongsok. Yang punya panci bolong, serahkan kepada rongsok. Maksud kami adalah agar Anda merasa bahwasanya Anda punya sambung dengan pondok di tempat ini. Bahkan subhanallah ada salah satu orang diantaranya sekarang menjadi majelis ini gara-gara rongsok. Dikasih tahu sama tetangganya, Pak Haji punya rongsok, kasihkan ke pondok. Dia tidak kenal pondok sebetulnya. Akhirnya diambillah barang rongsoknya. Bagus-bagus barang rongsoknya. Akhirnya kenal pondok. Subhanallah, setelah kenal pondok, telepon lagi, ada barang rongsok lagi. Akhirnya subhanallah pengen datang ke sini, ngaji akhirnya. Masya Allah. ini. Padahal dia gara-gara rongsok ya. Jangan mikirkan masalah nilai, akan tetap mikirkan bagaimana ibu sambung dengan majelis mulia ini. Semuanya sambung-sambung dengan rongsoknya. Wah ini mulai dari kamar mandi 300 kok jadi kerongsok Bu ya bisa saja kamar mandi nggak jalan nanti. Oh enggak ya, kita di urusan itu. Urusannya bagaimana semuanya sambung. Doain ya. Doakan ibu bapak, doakan nanti malam ngambil sholat dua rakaat, ngambil air wudhu, sholat dua rakaat, doanya ya Allah. Kirimkan ke tempat ini pejuang-pejuangmu ahli surga yang bahagia di dunia dan di akhirat. Ditambahi keturunan-keturunannya juga. Yang pertama, kedua yang kedua adalah ya Allah jadikan kami bersama mereka. Ini saja Allah a'lam bisawab.